ono sing dawa ono sing cendak gitu subuh nganti duhur iku pinten jam 6 jaman duhur nganti asar pinten jam 3 jam kira-kira asar nganti maghrib dua setengah jam maghrib nganti isak rano sak jam paling pol satu jam isak nganti subuh dawa banget mosok ngunukui orang ora Masa orang no maksude nek panjang ping limo orang ana ora ana kenapa kok sing penting ping 5 jam piro ae kan ngono lain kita neng mergo dikongkone iki semene semene semene semene berarti ana maksude berarti mungkin itu nek kaya wong melaku niku lak ono iramane ibu truk dek dek ngibatan. Jadi namanya irama. Nek kaya musik niku misalnya nek 4 per 4 pripun? Wah, nek 3 per 4 dua ngoten nggih uripku ana iramane jadi Allah menciptakan siang dan malam terus bengi eh, awan karo bengi karo Gusti Allah dipotong-potong subuh duhur asar maghrib isya subuh meneh mergo iki irama ini mesti hubungannya karo kesehatan hubungannya karo darah kita hubungannya karo hubungan kita dengan alam dengan cuaca panas adem anget tapi turute mestinya jadwal kebudayaan jadwal birokrasi jadwal sekolah sak turute itu menyesuaikan diri dan sinau terhadap irama yang diciptakan Allah iki mungkin kita wis kadung, wis kadung gawe dhewe saiki. Ya ora apa-apa Sing penting kata bupati sing penting sibuke kaya apa tetap sembahyang. Janjane nek iso di disetel kuwi. Pancen iki wayahe zuhur ya wis ora ana jadwal. Saiki nek kanca konjo iki sering kali nek gawe seminar iki lak dina Jumat, Pak. Iya. Dadi engko gelem ora gelem kudu tabrakan karo jemuan ngoten contoh irama yang lebih luas niku minggu seminggu niku satu minggu niku apa dina asli nih akad siji isnen loro terus Selasa atau Selasa, Arbia, Rebu, komis, lima hari. Terus hari ke enam, Jumat. Apa sebabnya kok Jumat? Wong kit pertama mau nganggu ongko kok si loro telu papat bareng ngono kuwi Jumat niku bareng bebarengan ngelumpuk Jumatan itu artinya jam ya dari kata jamaah ya jamaah atau jamaah ya jemau ya jamaatan ya itu ngelumpuk ceritanya apa sebabnya limang dino nganggu ongko kok hari ke enam kok orang nganggu ongko ini kan dino sita Terus Sabtu sabah A Apa sebabnya? Mergo irama. Kue limang dino nyambut gawe mulai akad. Terus jemua dikongkon jika sholat Jumat dan kue ngelumpuk ben kue rembuk pia ya wingi lamu nyambut gawe limang dino iki pia awake kurang apa kampungnya limang dino iki beres apa ora dirembuk bar Jumatan Kudune ngoten niku. Terus nek wis beres nyambut gawene bebrayane sak piturute semua urusan kampung sudah kita diskusikan, kita rembuk pada Jumatan pulang masing-masing dino Sabtu itu dino kontemplasi, dino tafakur, dino tadakur, dino meneng ning omah, terus sisuke dino Minggu, Ahad nyambut gawe meneh. Ngoten kita mulai nyambut gawe mulai mulai hari ahad neng saiki iki ahad dadi minggu malah prei dadi Gusti Allah guyu saka kono iki bocah tak kei kudune wayang nyambut gawe malah prei kan gitu sapi turuti ini ini kita ini hidup dalam tata cara modern yang banyak tabrakan dengan ajaran Allah sebenarnya dari sudut irama saja sudah tabrakan tapi rapopo wis sing penting tetap ibadahnya dilakoni ngoten nggih oke ini sekedar untuk anu, sekedar untuk ngelek kewai. Itu irama. Jadi aduh piye ya? Kayak wong ambekan. Kayak wong ambekan. Gitu ya Bu ya. Mungkin ada yang iso iki mungkin ana sing ora iso Kini pokoknya pokoke eling-eling gue nek kuwi janjane irama. Wong urip nek nganggo irama misalnya kue maraton ya kue naik maraton naik langsung kue melayu cepet mesti kalah kue Orang apa-apa keri-keri sidik ngatur nafas bokok sidik bokok sidik engko tengah dalan wis entuk mes setengah kilo kae lagi kue balap sidik-sidik nek kue pertama wis nafsu mesti kalah kue jadi naik kue ndelok maraton kae Bu mesti sing melayu pertama banter dhewe niku mesti ora tau menang sing menang niku sing buri-buri tenang-tenang niko. nah wong urip ya ngono kuwi do kesusu jan susu ki penak dadi ya doga susu